Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu ila yaumiddin Amma ba'du Para pendengar yang dimuliakan Alhamdulillah Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai salat. Telah kita terangkan arti daripada salat juga kedudukan salat, pentingnya salat dan hikmah daripada diwajibkannya sholat. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai, telah kita terangkan mengenai waktu duhur. Waktu duhur telah kita terangkan kapan masuknya waktu duhur dan kapan selesainya waktu duhur. Dalam kajian kita kali ini kita akan meneruskan, kita akan menerangkan mengenai waktu sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid amin. Wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil misli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislaini wa fil jawazi ila ghurubi syamsi yang artinya salat yang kedua adalah salat asar wa awwalu waqtiha dan permulaan waktu asar adalah jika bayangan sesuatu sesuai dengan ukuran sesuatu tersebut ditambah bayangan istiwa Wa akhirhu fil ikhtiar Adapun akhir habisnya waktu ikhtiar Untuk sholat asar Adalah Sampai bayangan sesuatu e, Dua kali ini Sampai bayangan sesuatu menjadi dua kali panjangnya Wafil jawaz ila hurufi syamsi Adapun waktu jawaz Habis sampai tenggelamnya matahari Intinya Waktu sholat asar ini dimulai dari habisnya waktu sholat zuhur yaitu jika bayangan sesuatu panjangnya persis seperti sesuatu tersebut jika misalnya kita tancapkan sebuah tongkat di tanah lapang tongkat ini panjangnya 1 meter maka kalau bayangan tongkat tersebut telah mencapai 1 meter plus ditambah bayangan istiwa maka habislah waktu sholat zuhur dan masuklah waktu sholat asar. Kapan habis waktu sholat asar? Sholat asar habis kalau sudah tenggelam matahari secara sempurna. Kalau matahari telah tenggelam secara sempurna, maka habislah waktu sholat asar dan masuklah waktu sholat maghrib. Di antara habisnya, atau eh, masuknya waktu sholat asar dan habisnya waktu sholat asar, waktu tersebut menurut ulama dibagi menjadi empat seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini waktu tersebut antara masuknya waktu sholat asar dan habisnya sholat asar waktu tersebut dibagi menjadi empat yang pertama yaitu waktu al-fadilah seperti yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu yang dimaksud dengan waktu fadilah adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat. Kapan masuknya waktu fadilah dan kapan habisnya? Nah, waktu fadilah ini masuk ketika awal pertama kali masuk waktu asar, masuklah waktu fadilah. Dan waktu fadilah ini akan habis jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk Pertama, untuk toharo, untuk bersuci, untuk kencing, wudu, untuk memakai pakaian, untuk menutup aurat, juga untuk sholat qobliyah maghrib, eh, qobliyah asar, empat rakaat, plus ditambah sholat asar empat rakaat. Kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah. Nah, kenapa dinamakan waktu fadilah? Karena waktu ini adalah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat seperti yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya pekerjaan atau ibadah yang paling afdol adalah melaksanakan sholat pada awal waktunya. Seperti eh, apa hadis yang kita sebutkan, eh, hadis yang kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai ayul a'mali afdol wahai Rasulullah ibadah yang paling afdol yang paling utama itu apa Rasulullah menjawab as-salatu ala waktiha Hai as-salatu inda awali waktiha. Salat pada permulaan waktu itu adalah ibadah yang paling utama. Nah, awal waktu ini dinamakan waktu fadilah, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan toharoh, bersuci, ditambah menutup aurat juga untuk mengerjakan salat ba'diyah eh, qobliyah, terus salat fardu, terus salat ba'diyah. Nah, kalau waktu asar, maka waktu fadilahnya adalah waktu pertama kali masuk sholat asar, adzan pertama kali asar, masuklah waktu fadilah. Kemudian kalau waktu tersebut cukup untuk bersuci, untuk menutup aurat, untuk mengerjakan sholat qobliyah 4 rakaat asar, terus mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah. Setelah habis waktu fadilah, maka yang ada sekarang adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Mengapa dikatakan waktu ikhtiar? Ikhtiar itu dalam bahasa Arabnya mempunyai arti terpilih. Yaitu waktu yang terpilih untuk mengerjakan sholat asar. Waktu fadilah. Kalau sudah habis waktu fadilah, maka eh, yang tinggal adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini dimulai pada permulaan waktu sholat asar masuk waktu sholat asar habis sampai jika bayangan sesuatu itu menjadi panjangnya seperti dua kali lipat. Kalau misalnya kita tancapkan tongkat di tengah lapangan yang panjangnya satu meter, kalau bayangan tongkat tersebut telah menjadi dua meter, maka waktu ikhtiar telah habis. Nah, waktu ikhtiar kenapa dikatakan waktu ikhtiar? Dikatakan waktu ikhtiar adalah waktu yang mana dipilih untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut. Waktu yang bagus juga, tapi yang lebih bagus lagi adalah waktu fadilah. Kalau sudah habis waktu ikhtiar, maka tinggallah waktu jawaz. Waktu jawaz itu juga masuknya pada permulaan waktu jadi sama masuknya waktu jawaz, waktu ikhtiar dan waktu fadilah ini masuknya bersamaan. Yang pertama kali keluar adalah waktu fadilah. Setelah waktu fadilah keluar, maka disusul waktu ikhtiar yang keluar. Setelah waktu ikhtiar keluar, masih ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Tidak ada kemakruan kalau kita mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Nah, waktu jawaz ini, jawas bila karoha tanpa ada kemakruan. Itu habis kalau sudah matahari kelihatan kuning. Kalau sudah kuning di barat sana, matahari mau tenggelam kuning-kuning, maka habislah waktu ikhtiar. Eh waktu jawas bila karoha. Kalau waktu jawas bila karoha sudah habis, maka yang tinggal adalah waktu jawas bil karoha. Yang dimaksud dengan waktu jawas bil karoha adalah waktu boleh kita mengerjakan dan mengakhirkan salat asar kepada waktu tersebut, tetapi hukumnya makruh. Jadi kalau seseorang tidak ada udur sama sekali, terus ingin mengakhirkan sholat asar sampai matahari yang di barat itu warnanya kekuning-kuningan, maka hukum mengakhirkan sholat asar sampai waktu tersebut hukumnya adalah makro. Hukumnya adalah makro. Yang lebih afdol adalah dikerjakan di waktu fadilah. Kalau tidak bisa mendapatkan waktu fadilah, ya waktu ikhtiar. Kalau tidak bisa mendapatkan waktu ikhtiar, ya waktu jawas Bila karoha jangan sampai kita mengakhirkan surat asar sampai waktu jawas bil karoha sampai hampir saja tenggelam matahari sampai matahari di barat sana warnanya sudah kekuning-kuningan. Kalau sudah warna matahari di barat sana sudah kekuning-kuningan mata waktu asar adalah waktu jawas bil karoha. Waktu jawas bil karoha ini habis seperti yang dijelaskan oleh Imam Abi Suja habis kalau sudah tenggelam matahari. Di sini ada yang namanya waktu tahrim. Waktu tahrim itu apa? Waktu yang haram, haram bagi seorang yang eh, muslim, bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat asar sampai kepada waktu hampir sholat maghrib yang mana tidak cukup kalau kita untuk mengerjakan sholat empat rakaat sholat asar. Misalnya kalau sholat maghrib itu jam 6 pas, kemudian kita ada seorang yang sholat jam 6 kurang satu menit baru sholat asar diakhirkan dia sengaja mengakhirkan sholat asar sampai jam 6 kurang satu menit maka hukum daripada mengakhirkan sholat asar ini hukumnya adalah haram tidak boleh namanya waktu tahrim yaitu haram mengakhirkan sholat asar sampai kepada waktu yang mana waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan sholat sholat asar ini adalah waktu-waktu sholat asar kemudian setelah menerangkan waktu sholat asar, uh, Imam Abi Suja menerangkan waktu sholat maghrib. Beliau berkata, wal maghribu waktuha wahidun wahwa hurubu syamsi yang artinya adapun sholat maghrib maka waktunya cuma satu yaitu ketika tenggelamnya matahari. Baik. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i dalam madhab al-jadid dalam madhab beliau ketika beliau berada di Mesir waktu sholat maghrib sholat maghrib itu cum, waktunya sangat sempit sekali maghrib mempunyai satu waktu yang mana waktu ini waktu sangat sempit sekali yaitu kalau sudah tenggelam matahari maka seorang muslim wajib untuk segera melakukan sholat maghrib harus segera untuk melakukan toharo bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian mengerjakan salat qobliyah maghrib dua rakaat, terus mengerjakan salat maghrib tiga rakaat, plus ditambah mengerjakan salat ba'diyah maghrib dua rakaat. Eh, waktu maghrib adalah waktu dimulai dari tenggelamnya matahari secara keseluruhan sampai berlangsungnya waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut. Jadi waktu maghrib menurut madhab Imam Syafi'i dalam madhabnya yang jadid sangat sempit sekali. Mungkin kalau kita perkirakan ya mungkin seperempat jam, yaitu waktu yang cukup untuk apa? Kalau sudah eh, beduk dan sudah azan maghrib pas Allah Akbar, maka masuklah waktu maghrib. Waktu ini cukup akan habis jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk tohara, bersuci, kemudian menutup aurat, kemudian waktu untuk mengerjakan sholat qobliyah, sholat maghrib, terus sholat ba'diyah, maghrib dua rakaat. Kalau sudah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu sholat maghrib. Nah, adapun eh, madhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i di madhab Al-Qadim, yaitu pendapat Imam Syafi'i ketika beliau sebelum masuk ke Mesir adalah bahwasanya waktu maghrib itu dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna berlangsung sampai hilangnya mega merah. Jadi mulai tenggelamnya matahari secara sempurna sampai hilangnya mega merah. Ini adalah waktu maghrib menurut madhab Imam Syafi'i Al-Qadim, madhab yang terdahulu pendapat beliau sebelum beliau masuk ke negeri Mesir. Dan pendapat ini adalah pendapat yang e, dikuatkan dan dipilih oleh beberapa ulama Syafi'iyah. Di antaranya yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Khuzaimah, juga Imam Al-Khattabi, juga Imam al bayhaqi juga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ikhya, juga Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Al tahzib dan banyak sekali di antara ulama-ulama Syafi'iyah yang datang setelah Imam Syafi'i menguatkan dan memilih pendapat Imam Syafi'i yang kaul qadim, yang mana yang mengatakan bahwasanya uh, waktunya sholat maghrib adalah dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna dan diakhiri dengan hilangnya mega merah yang ada di atas langit. Dan pendapat ini didukung dan dikuatkan oleh banyak sekali hadis yang menguatkan dan mendukung pendapat ini. Di antaranya adalah hadisnya uh, Buraidah yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahihul Muslim bahwasanya dan hadis ini telah kita sebutkan dalam kajian kita yang lalu hadis yang sangat panjang uh, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan tanya kepada Rasulullah mengenai waktu-waktu sholat. Akhirnya orang tersebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk sholat bersama Rasulullah. Maka di hari pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang tersebut sholat di awal waktu dan pada hari kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di akhir waktu. Dan ketika selesai sholat yang terakhir sholat isya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa mana orang yang kemarin bertanya kepada saya mengenai waktu-waktu sholat. Kemudian orang tersebut mengatakan saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, waktu sholat adalah waktu diantara antara sholat kita hari kemarin dan sholat kita pada hari ini. Dan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada e, ketika mengajarkan kepada orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari pertama beliau sholat maghrib, beliau sholat maghrib ketika tenggelam matahari secara sempurna. Kemudian pada hari yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib ketika mega merah hampir hilang, hampir hampir tenggelam. Dan Imam Nawawi dalam uh, dalam kitabnya uh, beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini adalah didukung dengan hadis banyak sekali dan hadisnya kebanyakan sahih. Di antaranya hadisnya Imam Muslim Eh, dan beliau menguatkan uh, pendapat Imam Syafi'i yang kodim ini bahwasanya waktu maghrib adalah dimulai dari tenggelamnya matahari secara sempurna dan diakhiri dengan tenggelamnya atau hilangnya mega merah. Kemudian uh, setelah menerangkan tentang waktu salat maghrib, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita tentang waktu sholat isya. Beliau mengatakan Wal isya'u wa awal waktiha idha ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulu'i al-fajri tsani. Yang artinya salat yang ketiga, eh maaf salat yang keempat adalah salat Isya dan waktunya adalah dimulai dari tenggelamnya atau hilangnya mega merah idza ghaba syafaqul ahmar Wa akhiru dan akhir daripada waktu tersebut adalah fil ikhtiar untuk waktu ikhtiar ila sulusul lail sampai sepertiganya malam, sampai lewat sepertiga malam. Wa fil jawazi dan untuk waktu jawaz sampai terbitnya fajar yang kedua. Ini adalah waktu isya. Intinya gampang ya waktu isya dimulai kapan? Waktu isya dimulai dari habisnya waktu maghrib kalau mega merah yang ada di arah timur itu habis, maka masuklah waktu sholat isya habislah waktu sholat maghrib dan masuklah waktu sholat isya waktu sholat isya ini berlangsung sampai kapan sampai munculnya fajar yang kedua atau dalam bahasa Arabnya fajar sodik fajar fajar sodik hmm. waktu-waktu ini dibagi menjadi beberapa waktu yang pertama adalah waktu fadilah seperti yang saya jelaskan tadi, waktu fadilah untuk setiap sholat adalah permulaan waktu. Permulaan waktu. E, jika waktu sholat isya masuk, maka masuklah waktu fadilah. Dan jika telah lewat, telah berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan toharoh bersuci, kemudian untuk menutup aurat, juga untuk menutup e, apa untuk mengerjakan sholat qobliyah isya, kemudian sholat isya 4 rakaat, kemudian sholat eh, qobatiyal isya 4 2 eh, rakaat, maka kalau sudah berlangsung waktu yang untuk mengerjakan hal-hal tersebut, maka habislah waktu fadilah, waktu yang paling utama. Kalau waktu fadilah sudah habis, maka yang masih tertinggal adalah waktu ikhtiar, waktu yang dipilih untuk mengerjakan sholat isya pada waktu tersebut. Dan waktu ikhtiar ini Habisnya kapan? Nah, habisnya seperti yang dikatakan oleh Imam Abi Suja di sini, habisnya kalau sudah lewat sepertiga malam. Kalau sudah lewat sepertiga malam, maka habislah waktu ikhtiar. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abi Suja. Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhadzab atau Kitab Majmu' beliau mengatakan bahwasanya yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu waktu ikhtiar untuk salat Isya adalah jika telah lewat setengah malam. Kalau sudah lewat setengah malam maka inilah waktu uh, e, al ikhtiar Ini adalah pendapatnya Imam Nawawi, tapi pendapatnya Imam Abi Suja adalah bahwasanya waktu ikhtiar itu habis kalau sudah berlangsung sepertiga malam. Kalau sudah habis waktu ikhtiar, maka masuklah waktu jawaz, waktu diperbolehkan untuk melakukan sholat. Waktu jawaz ini, jawaz tanpa ada kemakruhan, ini dimulai dari pertama kali masuknya waktu sholat isya sampai eh, terbitnya fajar kadib atau fajar yang pertama. Jadi untuk setiap malam itu ada dua fajar. Yang pertama yang dinamakan fajar Kazib dan yang kedua adalah dinamakan fajar sodik. Nah, fajar Kazib ini terbitnya lebih dulu daripada fajar sodik dan fajar Kazib ini adalah e, bentuknya adalah putih uh, ya putih ya putih dan menjulang ke langit atau vertikal ya putih sebagaimana fukoha para fukoha mengatakan bentuknya seperti Eh, ekornya serigala. Ini bentuknya seperti ekor serigala naik ke atas ke langit atau vertikal. ya. Ini fajar ini eh, terbit terlebih dahulu sebelum terbitnya fajar sotik, fajar yang kedua. Dan kalau fajar kadib ini sudah hilang, maka langit di atas sana itu kelihatan gelap sekali. Baru setelah itu e, seperempat jam gitu akan datang yang namanya fajar sodik yang mana bentuknya adalah ufuki atau horizontal dan fajar e, fajar sodik ini agak merah-merahan ini adalah e, cahaya e, berasal dari cahaya matahari yang mana dengan adanya fajar sodik ini berarti waktu isya telah habis dan masuklah waktu sholat subuh. Nah, e, seperti yang saya katakan bahwasanya untuk waktu jawas, setelah habisnya waktu setelah habisnya waktu ikhtiar dengan berlangsungnya sepertiga malam menurut pendapatnya Imam Abi Suja atau setelah berlangsungnya setengah malam menurut pendapatnya Imam Nawawi maka yang tersisa yang ada adalah waktu jawas dan waktu jawas ini berlangsung terus sampai uh, terbitnya fajar kadhib fajar yang pertama setelah fajar pertama habis maka masuklah waktu jawas bil waktu jawab karoha seperti yang saya terangkan tadi adalah kita sebagai seorang muslim dimakruhkan untuk mengakhirkan sholat eh, sholat isya tanpa ada udur kepada waktu tersebut. Jadi kalau kita tidak ada udur, tidak ada sebab sama sekali, terus kita mengakhirkan sholat isya kita sampai uh, mendekati sholat subuh sampai habisnya habis ter, eh, terbitnya dan uh, habis terbitnya fajar kadhib maka hukum mengakhirkan ini hukumnya adalah makruh. Ini adalah waktu jawas bil karoha. Setelah waktu jawas bil karoha habis kalau sudah terbit fajar fajar sodik fajar yang kedua. Dan di sana ada yang namanya waktu yang namanya waktu tahrim seperti yang jelaskan. tadi waktu tahrim adalah haramnya haram kita bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat isya di akhir waktu sehingga tidak cukup untuk mengerjakan empat rakaat. Misalnya kalau sholat subuh itu Misalnya kita umpamakan jam 5 pas itu masuk waktu sholat subuh, kita mengerjakan sholat isya pada waktu jam 5 kurang satu menit. Satu menit ini cukup untuk mengerjakan dua rakaat misalnya, maka mengakhirkan sholat isya ke waktu tersebut hukumnya adalah haram, namanya waktu tahrim. Ini adalah untuk uh, apa? Waktu sholat isya. Setelah menerangkan waktu sholat isya, eh, yang terakhir adalah salat subuh. Yang terakhir adalah salat subuh dan Imam Abi Suja di sini menerangkan wasubuhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri. Dan salat yang terakhir adalah salat subuh Dan permulaan waktu salat subuh ini adalah dimulai dari terbitnya fajar sodik Wa akhiruhu fil ikhtiar Adapun yang akhir waktu ikhtiar keluar dengan ilal isfar kalau waktunya sudah waktu isfar wafil jawas ila tulu isyamsi adapun untuk waktu jawas adalah habis kalau sudah terbitnya matahari intinya waktu sholat subuh ini adalah dimulai dari terbitnya fajar sodik dan diakhiri dengan terbitnya matahari dan di antara terbitnya fajar sotik dan terbitnya matahari ini dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Waktu pertama kali, waktu yang lebih utama, yang paling utama. <clears throat> waktu fadilah ini seperti yang saya terangkan untuk sholat isya dan sholat uh, sholat asar adalah waktu permulaan waktu ketika waktu pertama kali masuk sampai berlangsungnya waktu yang cukup untuk mengerjakan toharoh bersuci, kemudian e, memakai pakaian, satrul aurah, kemudian untuk sholat e, atau sholat fajar, juga sholat subuh. Kalau berlangsung waktu yang cukup untuk mengerjakan hal-hal tersebut, berarti habislah waktu fadilah. Nah, setelah waktu fadilah, yaitu waktu yang paling utama habis, ikhtiar, waktu yang dipilih untuk mengerjakan sholat di waktu tersebut. Dan waktu ikhtiar ini seperti yang disebutkan dan diterangkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah ilal isfar sampai waktu isfar. Waktu isfar yang dimaksud dengan waktu isfar ini apa? Waktu isfar itu adalah seandainya uh, waktu yang sudah agak terang, ya, waktu yang sudah agak terang sehingga seseorang bisa melihat dengan jelas wajah orang yang ada di sebelahnya. Cuman untuk e, waktu isfar ini tidak bisa kita praktekkan dan tidak bisa kita ketahui dengan jelas kalau kita hidup di di kota karena di kota banyak listrik, banyak lampu sehingga keadaan sangat terang. Yang bisa ini misalnya di tengah hutan misalnya atau di desa yang belum ada listriknya dan belum ada penerangannya misalnya, maka di sana bisa kita ketahui waktu isfar itu kapan. Waktu isfar itu misalnya kalau tidak ada lampu sama sekali Terus seandainya orang yang sholat itu bisa melihat dengan jelas orang yang ada, yang duduk di sebelahnya sudah bisa melihat hidungnya mancung, matanya sipit sudah bisa melihat maka dikatakan waktu ikhtiar, waktu isfar, nah, waktu ikhtiar telah telah habis. Nah, setelah habis waktu isfar, maka yang tersisa adalah waktu jawaz. Waktu jawaz ini adalah waktu jawaz, ada kalanya waktu jawaz bila karoha tanpa ada kemakruan. Ada kalanya waktu jawas bil karoha yang ada makruhnya. Waktu jawas bila karoha, biwiri karoha adalah jika uh, telah habis waktu ikhtiar, terus sampai kapan sampai di sana adanya mega merah. Jadi sebelum terbitnya matahari itu didahului, didahului dengan adanya mega merah kekuning-kuningan di atas langit di sebelah timur itu ada kekuning-kuningan lah uh, sebelum terbitnya matahari. Ya, kalau sudah terbit mega merah ini berarti waktu jawas bila karohah telah habis. Yang ada adalah waktu jawas bil karoha. Waktu jawas bil karoha adalah maksudnya adalah kita sebagai seorang muslim kalau mengakhirkan sholat kepada waktu tersebut hampir terbitnya matahari sudah terlihat merah-merah di atas langit yang sebelah timur sana berarti hukum mengakhirkan sampai ke situ itu makruh. Nah, kalau kita akhirkan sampai akhir waktu, hampir saja matahari eh, terbit misalnya, matahari terbit jam 6 misalnya, jam 6 kurang satu menit baru kita sholat subuh. Lah kalau kita akhirkan sholat subuh sampai waktu tersebut tanpa ada halangan dan tanpa ada sebab, hukumnya adalah haram. Ya namanya waktu tahrim, seperti waktu-waktu tahrim di sholat-sholat yang lain. Kalau sudah eh, eh, kalau sudah <coughs> kalau sudah Eh, terbit matahari berarti habislah waktu sholat subuh. Ini adalah uh, mengenai sholat subuh. Jadi sholat subuh itu waktunya dimulai dari terbitnya fajar sodik dan diakhiri dengan terbitnya matahari. Itu adalah berdasarkan hadis yang uh, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya man adroka minasubihi rokatan qabla antatul su fakot adroka subha. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh rokaat satu rokaat saja sebelum terbitnya matahari maka dia benar-benar telah mendapatkan sholat subuh e, telah mendapatkan sholat subuh tapi kalau kita akhirkan e, sampai ke situ misalnya sampai akhir waktu maka seperti yang saya katakan haram untuk mengakhirkan sampai waktu tersebut karena itu adalah waktu tahrim intinya di sana ada waktu fadilah dan waktu fadilah untuk setiap sholat itu sama Waktu fadilah adalah waktu pertama kali masuk waktu sholat dan akan habis waktu ini jika telah berlangsung waktu yang cukup untuk melakukan toharoh bersuci, kemudian untuk satrul aurah menutup aurat, kemudian untuk sholat ba'diyah, eh sholat qobliyah, terus sholat fardunya, terus sholat qobliyah. <clears throat> Ini kalau sudah uh, berlangsung waktu yang cukup itu tuh berarti namanya habislah waktu fadilah. Ada untuk waktu apa namanya? Untuk waktu tahrim adalah mengakhirkan sholat mengakhirkan sholat sampai ke akhir waktu. Kira-kira akhir waktu tersebut tidak cukup untuk mengerjakan sholat tadi. Itu namanya waktu tahrim. Jadi dia, eh, haram bagi seorang muslim untuk mengakhirkan sholat sampai akhir waktu sehingga waktu itu tidak cukup untuk mengerjakan sholat yang dia lakukan. <coughs> Akan tetapi jika seorang muslim <coughs> mengerjakan sholat, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, di akhir waktu asar, sholat zuhur di akhir waktu asar, selagi dia mendapatkan satu rokaat ya dia salat satu rakaat salat zuhur di akhir waktu mendapatkan satu rakaat kemudian masuk waktu asar berarti salat yang dilakukan hukumnya adalah salat ada salat ada bukan salat qadha <coughs> bukan salat qadha terus perlu diketahui bahwasanya seperti yang disebutkan oleh beberapa ulama disebutkan oleh Imam Khisni dalam Kifayatul Akhir makruh dimakruhkan untuk tidur sebelum salat isya karena dikhawatirkan nanti kalau tidur sebelum sholat isya akan e, terlanjur keterusan tidur dan masuk waktu sholat subuh sehingga dia tidak mengerjakan sholat isya. Maka tidur setelah sholat isya itu hukumnya makruh. Begitu juga dimakruhkan untuk ngobrol sendakurau dan yang lainnya setelah sholat isya jika obrolan atau pekerjaan yang dilakukan tidak ada faedahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang uh, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Barzah al Aslami radhiyallahu anhu, karena yakrahu nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang dengan orang atau tidur sebelum sholat isya juga memakruhkan eh, ngobrol setelah sholat isya. Kecuali kalau obrolan yang dilakukan atau kerjaannya dilakukan itu ada faedahnya dan ada manfaatnya. Seperti apa? Seperti orang yang mutolaah atau orang yang belajar itu boleh. Jika dia memang ingin belajar membaca kitab misalnya atau men, eh, membaca pelajarnya pada besok esok harinya untuk esok harinya setelah sholat isya maka diperbolehkan. Jadi hasilnya atau intinya setiap pekerjaan yang ada manfaatnya itu diperbolehkan untuk dilakukan setelah sholat isya. Adapun kalau perbuatan tersebut tidak ada faedahnya seperti senda kurau yang tidak ada faedahnya atau uh, melihat TV yang tidak ada faedahnya misalnya, maka hukumnya adalah makro karena yakrahu nauma qabla salatil isya wal haditha ba'daha. Yang lebih baik kalau memang sudah selesai salat isya dan setelah makan malam terus kumpul ngobrol sedikit bersama keluarga, habis itu ya tidur. Agar apa? Agar nanti pada paginya dia bisa uh, bangun cepat dan bisa mengerjakan salat subuh tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. Karena uh, dikhawatirkan kalau dia begadang maka akan Eh, terlambat sholat subuhnya. Terlambat sholat subuhnya sehingga dia tidak bisa berjamaah di masjid atau naudzubillah dia kesiangan bangunnya sehingga dia tidak bisa menjalankan sholat subuh pada waktunya. Ketelat sholat sholat subuh. Maka eh, maka dari itu maka kalau kita ingin mengerjakan sesuatu maka hendaknya kita lakukan pada siang hari tapi kalau sesuatu tersebut terpaksa kita akhirkan, maka kalau kita lihat kalau sesuatu tersebut ada faedahnya dan banyak gunanya, tidak apa-apa kita lakukan pada malam hari. Tapi kalau sesuatu, eh, sesuatu tersebut ya tidak ada faedahnya, misalnya lebih baik kita tidur saja daripada kita membuang umur untuk sesuatu yang tidak berguna. Kemudian setelah menerangkan mengenai waktu-waktu sholat, Imam Abi Suja menerangkan kepada kita syarat wajibnya sholat. Beliau mengatakan, wasyarat itu wujud ini salah satu asya dan syarat wajibnya sholat itu ada tiga. Maksudnya adalah hal-hal yang akan disebutkan ini adalah menjadi syarat wajibnya sholat. Kalau hal-hal tiga ini telah berada di diri se, eh, di seorang hamba, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat. Kalau hal tiga ini terpenuhi di seorang hamba, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah al-islam, adalah al-islam. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir. Sholat hanya wajib bagi orang muslim. Ya, sholat yang pertama adalah Islam. Jadi syarat wajibnya sholat adalah yang pertama adalah Islam. Orang tersebut telah mengikuti agama Islam baik laki-laki atau perempuan. Maka sholat tidak wajib atas orang kafir. Yang dimaksud dengan tidak wajib ini adalah tidak wajib untuk kita tuntut untuk melakukan sholat. Karena tidak sah. Sholat kalau dikerjakan oleh orang kafir tidak sah karena dia belum masuk Islam. Tetapi dia wajib untuk kena apa? Kena siksa besoknya pada hari kiamat. Tidak wajib memang karena tidak sah darinya, tapi besok hari kiamat dia wajib kena siksa dan azab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudhu ma'al kha'idhin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al-yakin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dialog Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Masalakakum fi sakor, Apa yang menjadikan kamu masuk ke dalam neraka sakor, neraka jahanam? Mereka menjawab, Kalu lam kuminal minal musallin, kita tidak mengerjakan salat." Kita tidak mengerjakan salat sehingga kita masuk ke neraka sakor. Walamna kunut imu miskin dan kita tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin. Wakuna nahudu ma'al khaidin dan kita bicara bercakap-cakap dengan bicara pembicaraan yang batal, yang batil di antara kita. Wakuna biyaumiddin dan kita mendustakan hari kiamat. Hatta atana yakin sehingga datanglah kepada kita kematian. Jadi mereka diadab sama Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka sakor karena mereka tidak menjalankan solat dan tidak membayar zakat dan mereka membohongkan apa yang telah di yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendustakan hari kiamat. Jadi mereka memang benar orang kafir tidak wajib untuk kita tuntut melakukan sholat karena sholat tidak sah dari orang kafir tidak sah, tapi mereka akan kena azab besok pada hari kiamat. Nah, akan tetapi kalau mereka masuk Islam maka mereka tidak dituntut untuk mengkodok sholat yang mereka tinggalkan ketika mereka dalam keadaan kafir. Dan segala apa sesuatu, segala sesuatu yang mereka kerjakan ketika mereka masih kafir diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan dia ter e, terlahir baru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, kul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf." Kul katakanlah wahai Muhammad lilladzina kafaru kepada orang-orang kafir iyan tahu jika mereka berhenti dengan kekafiran mereka yughfar lahum ma salaf maka mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala sesuatu yang telah mereka lakukan dan dalam sebuah hadis yang masyhur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda al islamu ya Jubbu qablahu Islam itu menghapus segala sesuatu yang telah dilakukan oleh orang kafir sebelum dia masuk Islam Nah, ini adalah kalau orang kafir tersebut orang kafir asli, tapi kalau kafirnya ini kafir murtad, orang asalnya Islam, terus keluar dari Islam, terus masuk Islam lagi, maka dia wajib untuk mengkodok segala kewajiban yang dia tinggalkan ketika dia dalam keadaan murtad. Dia wajib untuk mengkodok sholatnya, dia wajib untuk mengkodok zakatnya kalau dia wajib zakat, dia wajib untuk mengkodok hajinya kalau memang dia telah wajib haji. Itu kalau dia Islam terus murtad terus kembali kepada Islam lagi. Nah, syarat yang kedua adalah wal bulughu. Orang yang wajib sholat adalah orang yang balik kalau masih kecil maka tidak wajib untuk melakukan sholat. Anak kecil tidak wajib untuk melakukan sholat karena anak kecil tidak kena taklif, tidak kena anjuran dan tidak kena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rufi al-qalamu an salasin, anis hatayah hatta yahtalima, wa anin naimi hatta yastaiqidha, wa anil majnuni hatta yaqil. Telah diangkat pena dari tiga orang ini. Maksudnya diangkat pena adalah bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan oleh orang ini tidak ditulis oleh malaikat. Jika melakukan kejelekan tidak ditulis, jika melakukan kebaikan juga tidak ditulis. Siapa mereka tiga ini adalah anis hatayah hatta dari anak kecil sampai anak kecil tersebut baler. Wa anin naimi hatta yastayqidha dan dari orang yang tidur sampai bangun, wa anil majnuni hatta yaqil dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi anak kecil tidak wajib untuk melakukan sholat. Tetapi perlu diketahui, anak kecil memang tidak wajib untuk melakukan sholat. Tapi kalau anak kecil tersebut telah genap umur 7 tahun, Terus anak kecil tadi itu mumayyiz, yang dimaksud dengan mumayyiz ini adalah sudah ngerti, sudah bisa kencing sendiri, sudah bisa beol sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, maka sebagai orang tua, orang tua wajib untuk menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Dan kewajiban ini adalah kewajiban atas wali. Wali daripada anak kecil tersebut. Baik anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan. Bapak dan ibunya wajib untuk menyuruh. Kalau bapak dan ibunya telah meninggal maka kakeknya. Kalau kakeknya telah meninggal maka orang yang mendidiknya siapa yang menjadi wasiat untuk orang anak kecil tersebut. Maka wajib untuk menyuruh anak kecil tersebut untuk melakukan sholat. Kalau sudah umur 7 tahun, lengkap 7 tahun, terus sudah memayis. Sudah memayis, sudah pintar, sudah bisa mengerjakan pekerjaan dia sendiri sih. Kalau sudah umur 7 tahun tapi belum memayis, maka tidak wajib untuk menyuruh. Umur anak tersebut sudah genap tujuh tahun, tapi anak kecil tersebut belum memayis, masih kekanak kanakan masih belum bisa makan sendiri, belum bisa beol sendiri, belum bisa kencing sendiri, pakai pakaian juga masih dipakai. Nah, maka kalau belum memayis maka tidak wajib untuk disuruh. Kapan wajib untuk disuruh? Kalau sudah genap umur tujuh tahun, sudah memayis. Syaratnya dua. Genap tujuh tahun sama sudah memayis. Kalau sudah tujuh tahun tapi belum memayis maka tidak wajib untuk disuruh atau sudah memayis tapi umurnya belum genap tujuh tahun maka juga tidak wajib untuk di, disuruh dan wajib bagi orang tua untuk memukulnya memukul anak tersebut baik laki-laki atau perempuan kalau sudah umur sepuluh tahun terus tidak mau mengerjakan sholat kalau genap umur sepuluh tahun terus disuruh orang tua tidak mau mengerjakan sholat maka bagi orang tua wajib untuk memukul Wajib untuk memukul dan memukulnya ini adalah dorpun khairu mubarrih, mukul tapi tidak menyakitkan dan tidak boleh memukul apa? Memukul muka. Ya para ulama syurahul hadis, ulama yang mensyarahi hadis seperti uh, Al-Azim Abadi, misalnya di Audul Ma'bud atau Mubarak Furi dalam kitabnya Tufatul Ahwadi menerangkan bahwasanya boleh memukul tetapi dengan syarat mukulnya tidak menyakitkan dan harus tidak boleh memukul wajah. Memukul wajah tidak diperbolehkan. Ini semua adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya sebagaimana riwayat Imam Abu Dawud, muru asobiyah bisolati solati ida balagha sab'asinina wa ida balagha ashran fadribuhu alaiha. Suruhlah anak kecil untuk melakukan solat jika sudah lengkap umur tujuh tahun. Wa idza balagha ashran kalau sudah lengkap umur 10 tahun fadribu 'alaiha, maka pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat. Ini adalah perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para orang tua untuk menyuruh anaknya untuk melakukan sholat. Dalam lafaz Abi Dawud, eh, dalam lafaz Tirmidzi, wa alimus sabiyya dan ajarilah ya. Kalau lafaznya Imam Abu Dawud, muru suruhlah. Kalau lafaznya Imam Tirmidzi, alimu asobiya Ajarilah anak kamu sholat Nah, kalau kalau kita lihat hadis ini berarti wajib bagi orang tua untuk mengajari anaknya cara-cara sholat. Begitu juga cara syarat sholat, cara wudhu, cara mandi, cara sholat juga termasuk hal yang wajib untuk diajarkan ketika anak sudah mulai ngerti dan gede adalah diajarkan bahwasanya siapa nabinya, siapa itu Rasulullah. Harus diterangkan siapa itu abahnya Rasulullah, ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah. Rasulullah itu diutus dari mana, beliau itu meninggal di mana. Secara gamblang. Tidak secara terperinci tapi secara masalah-masalah yang sudah gamblang. Nama nabinya ada Rasul, ada adalah Muhammad. Nabi Muhammad itu putranya Abdullah gitu. Beliau itu diutus di kota Makkah terus meninggal di Madinah, semuanya diterangkan secara gamblang baru diajarkan Eh, cara-cara wudhu, cara-cara sholat ini adalah suatu yang sangat penting sekali. Tapi kebanyakan orang tua tidak mengerti karena dia sendiri sebagai orang tua dia bodoh sehingga uh, mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Padahal hal-hal seperti ini adalah yang harus lebih didahulukan daripada yang yang lainnya. Syarat yang terakhir untuk wajibnya sholat ini adalah uh, akal orang yang berakal maka orang yang e, tidak berakal, seorang yang gila tidak wajib untuk mengerjakan sholat dan insya Allah untuk syarat yang terakhir ini akan kita bahas pada kajian kita yang akan datang. Sebelum kita menutup kajian kita, kita di sini ada sebuah soal yang datang dari pendengar setia kita yaitu Mas Bambang Kurniawan. Beliau bertanya, gimana hukumnya orang bencong itu dalam mengerjakan sholat? Apakah dalam berpakaian dan sholat itu mengikuti laki-laki atau perempuan? Uh, yang dimaksud dengan bencong atau dalam bahasa Arabnya al-khunsa, al-khunsa dalam pengertian fikih adalah orang yang mempunyai dua alat. Alat laki-laki dan alat perempuan. Lah orang yang berstatus seperti ini yang mempunyai dua alat ini, maka hukumnya menurut ulama Syafi'iyah adalah mengikuti orang perempuan. Jadi dia dianggap cara berpakaian dalam sholat dan yang lainnya dia harus e, berpakaian seperti perempuan. Ini al-khunsa karena e, lil ikhtiyat ya, lil ikhtiyat. Kalau memang dia adalah khunsa ya, orang yang mempunyai dua kelamin. Tapi kalau misalnya bencong laki-laki aslinya, laki-laki aslinya, bejo aslinya, terus dia jadi banci. Jadi waria, maka dia hukumnya adalah orang laki-laki dan eh, berperilaku seperti bencong hukumnya adalah Eh, dosa dan termasuk dosa besar. Dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang e, berperilaku <coughs> seperti orang perempuan bencong gampang ya. Juga melaknat orang perempuan yang tomboy yang berperilaku seperti orang laki-laki. <coughs> Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaja'ala darsana darsan mubarakan wa nafi'an ويجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته